بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan limpahan yang banyak yang kalaulah kita hitung nikmat nikmat tersebut maka kita tidak mampu untuk menghitungnya maka sungguh kita sangat layak dan betul-betul sangat layak untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas itu semua. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kepada umatnya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali kita pada pagi ini akan melanjutkan kajian kitab Ad-Da' dawa buah karya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Antara doa dan takdir. Kita masih dalam pembahasan seputar doa yang doa memiliki pengaruh yang sangat luar biasa pada penentuan takdir kita, pada penentuan takdir seorang hamba. Namun doa itu merubah suatu takdir kepada takdir lain ya tentunya dipengaruhi oleh kekuatan doanya ketika kekuatan doa itu adalah kekuatan yang sangat bagus yang luar biasa maka dia akan merubah pada takdir kepada takdir yang lain dari satu takdir kepada takdir yang lain sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika terjadi taun wabah taun ya, suatu penyakit di negeri Syam maka beliau memerintahkan untuk masuk pergi ke rumah masing-masing dan tidak keluar. Maka ada yang mengatakan bahwa hal itu bukankah merupakan tindakan lari dari takdir? Maka Umar bin Khattab mengatakan nafar min qadarillahi ila qadarillah. Dia lari kita pergi dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lainnya. Maka demikianlah bahwa suatu perubahan takdir juga adalah takdir dan kita merubah takdir berusaha untuk kepada takdir yang baik dengan kita menjadikan doa kita doa yang berkualitas, doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hal itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa doa itu akan kuat dengan pengaruh yang tiga karena doa itu seperti senjata bagi seorang muslim. Al-ad'iyatu wa ta'awudzat manzilati silah. Ya, bahwasanya doa dan permohonan perlindungan itu seperti as-silah, seperti senjata. Yang senjata itu memiliki fungsi tidak hanya disebabkan karena dirinya semata yang tajam, melainkan uh, senjata itu akan memiliki fungsi yang luar biasa, fungsi yang uh, sempurna ketika disempurnakan ah, dengan faktor-faktor lainnya. Famata kana silahu silahan tamman. Kapan senjata itu adalah senjata yang sempurna, kemudian dibarengi dengan wasa'idu sa'idun qawiyun. Pemegang senjata dia adalah pemegang yang kuat ya maka senjata itu hanya tidak hanya dipengaruhi oleh dirinya semata tetapi juga dipengaruhi oleh siapa yang memegangnya. Kalau pemegangnya adalah orang yang kuat, orang yang pandai menggunakan senjatanya, maka dia memiliki fungsi yang sangat bagus. Wal mani'u mafqudun juga penghalangnya tidak ada. Jadi sudah tidak ada penghalang, senjatanya kuat dan yang memukulkan atau yang memegangnya adalah Eh, senjatanya tajam dan yang memegang adalah orang yang kuat. Maka uh, tentunya objeknya akan pasti kena dan dengan maksimal. Demikianlah doa juga. Doanya adalah doa yang baik, doa yang bagus, yang berkualitas. Kemudian yang berdoanya adalah orang yang juga memiliki uh, kualitas yang baik dan ternyata juga tidak ada penghalangnya, maka doanya akan terkabul dan Allah Subhanahu wa taala ijabah. Lalu doa tersebut kembali kita katakan bahwa semakin doa tersebut adalah doa yang berkualitas, maka doa itu memiliki pengaruh kepada takdir, memiliki pengaruh kepada uh, hal yang kita harapkan kebaikan dari yang Allah tentukan. Maka satu hal yang keliru disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah orang yang berprasangka bahwa doa itu tidak memiliki pengaruh apapun terhadap takdir. Ya. Annal mad'uwa bihi in kana qad quddira lam yakun buddun min wuqu'ihi. Bahwasanya ya sesuatu yang kita berdoa untuknya itu ya dia akan pasti terjadi da'abihil abdu aw yad'u. Ya, apakah seorang hamba itu berdoa ataukah tidak? Artinya kalau sudah ditakdirkan ya ini ini pemahaman kelirunya ya disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pemahaman kelirunya ada orang yang mengatakan bahwa uh, sesuatu kalau sudah menjadi takdir itu pasti terjadi kalau kalau ditakdirkan terjadi apakah seorang hamba itu berdoa ataupun tidak berdoa iya artinya berdoa untuk menolak tersebut hal yang seumpamanya uh, seseorang ditimpa musibah sakit <clears throat> maka sakit ini adalah hal yang menimpanya dan itu adalah sebuah takdir maka orang tersebut mengatakan bahwa engkau mau berdoa seperti apapun, dia sudah ditakdirkan ya, tambah parah, maka tidak akan pengaruh doamu. Ya. Maka ini satu hal pemahaman yang keliru seseorang yang memahami demikian. Wa illam yakun qad qad qaddira lam yaqa sawa'un sa'alahu al-'abdu aw lam yas'alhu atau kalau memang ditakdirkan tidak terjadi maka tidak mungkin terjadi. Iya. Dia memohon seperti apapun kepada Allah atau dia tidak memohon kalau Allah mentakdirkan tidak terjadi maka tidak akan terjadi. Iya. Sehingga uh, pemahaman ini Kenapa keliru? Karena seseorang ketika kuat pemahamannya semacam ini maka dia akan selesai dari meminta kepada Allah. Dia tidak akan lagi berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah untuk sesuatu. Kenapa? Karena dia akan berpikir, ya sudah kita akan berjalan sesuai dengan takdirnya. Ya, kita mau doa semacam apapun kalau takdirnya tidak demikian maka tidak akan terjadi demikian. Maka ini adalah pemahaman yang keliru. Kata Ibn Qayyim al-Jauziyah seandainya seseorang berpemahaman demikian maka hal ini yujabu ta'tila jami'al asbab. Ya, hal semacam ini, pemahaman semacam ini memiliki konsekuensi membatalkan semua hal-hal yang berkaitan dengan sebab, sebab musabab. Ya. Artinya e, melakukan sesuatu itu tidak memiliki kaitan dengan e, musababnya. Ya, dengan musababnya tidak ada kaitannya sebagai contoh. Ya. In kana syab'u qad quddira laka fala budda min wuqu'ihima. Ini kalau sesuai dengan pemahaman yang tadi di awal ya. Contoh nih bahwa itu adalah suatu kekeliruan dan keliru secara uh, logika pun bahkan keliru secara logika pun logika manusia itu keliru hal demikian bahwa tidak ada pengaruhnya antara sebab musabab ya. Dan di antara sebab yang paling kuat adalah doa. Ya. Sebagai contoh, in kana syab'u warriyu qad quddira laka fala budda min wuqu'ihima. Seandainya kenyang dan uh, selesai dari dahaga, ya. Itu suatu hal yang sudah ditakdirkan untukmu, maka itu pasti terjadi. Artinya pasti akan merasa kenyang. Akal tak ulam takul. Apakah engkau makan maupun enggak makan. Pasti kenyang kalau sudah takdir. Ya. Wa illam yuqaddar lam yaqa'a akal tak ulam takul. Atau kalau tidak ditakdirkan engkau kenyang, engkau memiliki takdir bahwa engkau tidak akan kenyang. Maka tidak akan kenyang Akal tak ulam takul engkau makan maupun enggak makan. Kira-kira hal ini bisa kita uh, terima tidak? Makan tentu tidak. Akal sehat tidak akan menerima ya orang kenyang itu ya kalau makan dan dia tidak akan merasa kenyang kalau makan kalau enggak makan. Ya. Maka seakan pemahaman yang tadi di awal itu seperti ini dan mengatakan bahwa doa itu tidak ada pengaruhnya kepada takdir. Ya, kalau sudah ditakdirkan terjadi mau doa maupun tidak doa, maka tidak mungkin uh, maka pasti akan terjadi atau ditakdirkan tidak mungkin terjadi mau doa maupun tidak doa ya pasti tidak akan terjadi. Kata dia demikian. Maka Ibnu mengatakan membantah bahwa pemahaman semacam ini memiliki konsekuensi uh, membatalkan ya, sebab musabab. Ya. Kemudian contoh yang lain kata beliau, "In kana al-waladu qad quddira laka fala budda minhu." Kalau memiliki seorang anak itu sudah menjadi takdirmu, maka pasti itu terjadi wuti'at az-zaujah awalam tuta. Ya. Apakah engkau menggauli istri maupun enggak? Kalau sudah ditakdirkan punya anak, pasti punya anak. Kata beliau, demikian. Apakah benar yang demikian? Ya tentu tidak. Kalau memang ditakdirkan memiliki anak, maka harus diambil juga sebab untuk bisa memiliki anak. Apa itu? Di antaranya adalah ya menggauli istri. Ya. ya. tidak mungkin kita mengatakan dia akan punya anak karena takdirnya punya anak. Kemudian dia nggak mau nikah. Ya bagaimana dia mau punya anak nikah saja nggak mau? Ya, tidak mungkin itu satu hal yang uh, secara akal logika saja itu tidak tidak masuk. Fahal yaqulu hadha aqilun aw adamiyun kata beliau. Apakah ada orang yang mengatakan demikian? Itu orang yang uh, sudah ditakdirkan kenyang, mau makan gak makan pasti kenyang. Sudah ditakdirkan punya anak, mau nikah mau gak nikah, mau berhubungan badan dengan istrinya atau enggak, pasti punya anak. Apakah orang yang memiliki akal sehat berpikiran demikian? Tentu tidak, tidak mungkin. Bahkan hewan pun kata beliau, bahkan hewan pun dia ketika memiliki uh, ketika dia memiliki keturunan maka dia akan melakukan hubungan hubungan badan antar sesamanya itu hewan saja demikian ya. apalagi seorang manusia harusnya memiliki pemikiran yang tidak demikian ya. kemudian ada pemahaman yang lainnya kata beliau bahwa mereka mengatakan al-istighalu bidu'a min babi ta'abbudi al-mahdi. Ya, bahwasannya seseorang menyibukkan diri dengan doa itu merupakan bagian dari ibadah murni. Yuthibullahu alaihi da'i yang Allah kasih pahala kepada orang yang berdoa tersebut min ghairi ayyakuna lahu ta'thirun fil matlubi tanpa ada dampak apa yang kepada apa yang dia minta, apa yang dia doakan. Ya. Yang kedua ini kata Syekh kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini seakan lebih cerdas seakan-akan. Ya. Dan dia mengatakan bahwa doa itu ya dia merupakan ibadah. Ya, bahkan ya jelas ya doa huwal ibadah dia ibadah Allah kasih pahala terhadap uh, ibadah doa tersebut ya. tetapi ingat kata mereka bahwa doa-doa yang dipanjatkan itu tidak akan punya pengaruh kepada apa yang diminta kepada apa yang didoakan jadi kalau seandainya seseorang berdoa kepada Allah meminta kesehatan, doanya itu dapat pahala tetapi nggak akan pengaruh ya dia dapat sehat atau enggak nggak akan pengaruh ya. artinya apa ya sehat dan tidak itu akan sesuai dengan takdirnya sendiri dia ya. Eh, ini pemahaman keliru yang kedua sekali lagi ini pemahaman keliru yang kedua ولا فرق عند هذا المتكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب sehingga konsekuensinya orang yang berpemahaman semacam ini itu sama saja dia yang nggak ada bedanya antara uh, dia berdoa kepada Allah atau tidak berdoa terhadap apa yang dipanjatkan untuk doanya. Enggak ada. Ya mau doa enggak doa, Ya kalau sudah ditakdirkan sehat ya sehat. Ya. Kalau sudah ditakdirkan nggak sehat ya nggak akan sehat. Hanya saja doanya itu berpahala. Nah. kalau peman yang pertama itu seakan-akan ya kan ya sudah nggak usah doa orang nggak ada faidah apa-apa nggak ada manfaat apa-apa untuk doa dari doa itu ya tidak fahala dan tidak juga pengkabulan karena sesu, semua akan berjalan sesuai dengan takdir. Kalau yang kedua masih mending. Doa itu ya diperbanyak, ya dia nilai ibadah. Tetapi tidak memiliki pengaruh kepada pengkabulan. Semua berjalan sesuai dengan takdir. Tapi doanya berpahala. Karena dia adalah ibadah. Ya, kata sebagian yang lain. Ya, dan ini adalah pemahaman juga yang keliru. Pemahaman yang ketiga ada yang mengatakan bahwa balid doa alamatun mujarrodatun. Doa itu adalah mata-mata hanya sebatas tanda. Tanda akan apa? Tanda akan uh, sesuatu itu akan berjalan sesuai dengan uh, takdir itu akan berjalan sesuai dengan yang didoakan. Soalnya minta kesehatan, kesehatan maka doa minta kesehatan ini menjadi tanda bahwa dia akan dikasih kesehatan. Ya. Dia hanya semacam tanda. Tapi ada pengaruh kepada uh, takdir kesehatannya? Enggak ada. Hanya itu bagian dari tanda saja. Seperti halnya kata beliau, ya sebelum hujan adanya awan mendung. Eh, itu awan mendung itu tanda akan turun hujan. Tanda akan turun hujan tapi nggak ada pengaruhnya kepada doa ya tidak ada pengaruh apapun kepada doa hanya dia semacam sebatas tanda semata dan yang terakhir ini demikianlah pemahamannya akan uh, berjalan bahwa Hukum ta'at ma'at thawab itu seperti itu. Antara ketaatan dengan pahala itu semacam itu. Jadi seseorang melakukan ketaatan itu, dia merupakan tanda dia akan mendapatkan pahala. Gitu. Ya. Yeah. Wal kufra wal ma'asi ma'al iqab. Demikian juga kekufuran dan kemaksiatan bersama dengan uh, dos bersama dengan siksaan. Maka itu juga maksiat dan kekufuran itu adalah tanda bahwa dia akan dikenai uh, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. La annaha asbabun dan itu bukan menjadi sebab. Jadi orang diazab itu bukan eh, disebabkan karena maksiat bukan. Tetapi maksiat itu tanda kalau dia akan diazab. Jadi nggak ada kok nggak ada kaitan sebab musabab. Ya. Ini uh, tiga pemahaman yang keliru yang disebutkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah antara doa dengan takdir. Ya, mereka intinya uh, mengatakan bahwa doa itu nggak ada pengaruh apapun kepada takdir. Sehingga mau dipanjatkan atau tidak dipanjatkan ya tadi beragam ada yang tidak pengaruh kepada fahal, ada yang pengaruh hanya dapat fahalanya saja tetapi tidak pengaruh juga kepada doa. Ada yang mengatakan ya enggak ada pengaruh hanya dia sebatas tanda. Ini semua adalah hal yang keliru dan kata beliau waswabu yang benar annaha huna qisman thalithan. Ada jenis yang ketiga ghairu ma dzakaru. Wa huwa anna hadzal asbabin. Kata beliau yang benar bahwasannya eh, takdir itu ditakdirkan karena ada sebab. Ya. Takdir itu ditakdirkan karena ada sebab. Seseorang ditakdirkan masuk neraka ya karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Dia bermaksiat kepada Allah. Seseorang ditakdirkan masuk surga karena ada sebabnya. Sebenarnya apa? Dia melakukan ketaatan kepada Allah. Seseorang ditakdirkan sehat, kenapa? Sebabnya karena dia menjaga kesehatannya. Ya. Seseorang ditakdirkan sakit karena dia sebabnya diantaranya adalah ya kurang menjaga kesehatan iya. dan lain sebagainya. Dan semua berjalan sebab dengan musabab. Iya. Berarti kita melawan takdir? Tidak, kita tidak melawan takdir Kenapa? Karena kita tidak tahu takdir kita juga apa. Ya kita setelah ini ditakdirkan apa kita tidak tahu, tetapi kita bisa memilih. Allah kasih bekal akal kepada kita. Umar bin Khattab memberikan gambaran, contoh. Ada orang si penggembala dihadapkan dihadapkan kepada uh, ladang yang satu adalah ladang yang subur penuh dengan uh, rumputan, maka si penggembala itu masukkan gembalaannya ke sana semua. Dan masuknya gembalaan ke sana itu adalah sebuah takdir. Kemudian ada ladang yang kedua yang itu adalah ladangnya tandus, nggak ada rumputnya dan dimasukkan ke sana. Yang kedua ladangnya tandus nggak ada rumputnya nggak ada rumputnya kemudian orang itu masukkan gembalaannya ke ladang yang kedua yang tandus nggak ada rumputnya maka itu juga takdir tapi sebelum itu terjadi kan kita tidak tahu kita bisa memilih kita milih yang mana ladang pertama yang subur penuh rumput atau ladang yang kedua yang kan dan ketika kita pilih yang pertama itu takdir, kalau kita pilih yang kedua itu juga takdir. Tapi sebelum itu terjadi kita kita ini punya akal yang kita bisa memilih mana yang mana yang uh, terbaik untuk kita lakukan untuk diri kita. Untuk gembalaannya kalau dalam contoh tersebut. Wa min asbabihi ad-du'a dan di antara sebab itu adalah doa. Dan di antara sebab adalah doa. Falam yuqaddar mujarradan an sababihi. Sehingga tidak akan ditakdirkan sesuatu itu terlepas dari sebab. Ya. Takdir itu akan berkaitan erat dengan sebab. Seseorang melakukan apa akan ditakdirkan apa. Ya. Dan ingat, kita ingat bahwasannya di antara sebab yang kuat adalah doa. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan faddu'a min aqwal asbab. Dan doa adalah termasuk di antara sebab yang paling kuat yang mempengaruhi takdir. Sehingga kemarin kita baca hadis. Ya. Sekarang eh, kemarin kita baca hadisnya bahwasannya ya antara doa dan takdir itu dia akan bertarung sampai hari kiamat. Ad-du'a ya'talijani ila yaumil qiyamah. Dia akan bertarung sampai hari kiamat. Ya, mana nanti yang lebih kuat? Ya, kalau doanya doa yang kuat berkualitas maka akan mempengaruhi takdir itu. Yang tadinya mungkin ditakdirkan buruk kemudian kita berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan dan kualitas doa yang kuat, maka berubah takdir itu. Dan perubahan takdir adalah takdir. Ya, dan perubahan takdir adalah takdir. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menyalahkan takdir saya seperti ini ya karena sudah takdir Allah. Ya kalau itu sudah berlalu. Dan kita kalau takdirnya adalah hal yang buruk, kita memohon perlindungan dari Allah dari dari hal itu Ah, dan kalau itu adalah perbuatan maksiat nggak bisa kita saya dulu nggak sholat ini karena sudah jadi takdir. Iya sudah jadi takdir tapi mohonlah ampun karena saat itu antum memiliki pilihan mau sholat ataukah tidak. Tetapi antum memilih seumpamanya untuk tidak sholat maka berdoalah atas kesalahan itu. Tidak bisa kita uh, kemudian menyalahkan takdir. Saat ini untuk di masa mendatang kita tidak tahu takdir apa, takdir kita apa, tetapi kita dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Sehingga ketika kita memilih yang baik, maka itulah takdir kita. Sehingga Nabi SAW menyebutkan fakulun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya akan dimudahkan ya untuk apa dia diciptakannya. Artinya dia ditakdirkan uh, dengan takdir apa, maka semuanya akan dimudahkan untuk mengarah ke sana. Kalau dia memilih yang baik, maka Allah berarti mudahkan memilih yang baik tersebut yang menjadi takdirnya. Tapi kalau sebaliknya, naudzubillah maka itulah menjadi takdir dia dan itu atas dasar pilihan dia. Oleh karenanya, ya, seseorang Eh, mendapatkan konsekuensi dari ketaatan dari maksiat yang dilakukan dan mendapatkan uh, surga dari ketaatan yang dia lakukan. Kenapa? Karena uh, apa yang dilakukannya menjadi sebab terhadap uh, hasil di, di akhirnya. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Umar bin Khattab sahabat tentunya orang yang paling faham eh, dengan hal ini. Mereka tidak berpangku tangan dari memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang sangat beriman, percaya, penuh dengan takdir. Tetapi realitanya mereka bukanlah orang-orang yang berpangku tangan dari memanjatkan doa. Kenapa? Karena mereka faham bahwa doa ini menjadi sebab yang sangat kuat terhadap terjadinya takdir kita di masa mendatang. Sehingga mereka melakukan doa dengan penuh pemenuhan syarat dan adab-adab dalam doa sehingga doanya berkualitas. Ya. Umar bin Khattab mengatakan lastum tunsaruna bi kathrah kalian ini ditolong bukan karena banyaknya wa innamatun soruna minas sama melainkan kalian ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena karena doa-doa yang dipanjatkan sehingga Allah turunkan pertolongan dari langit sehingga mereka Umar bin Khattab menegaskan kepada kepada kita bahwa doa itu memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pertolongan Allah atas kita tidak kemudian berpikir berpangku tangan bahwa ya Allah ini akan tolong kita karena itu sudah menjadi takdir. Kita mau doa seperti apapun yang nggak akan pengaruh kepada pertolongan Allah kepada kita karena Allah sudah memberikan takdir kita akan ditolong. Tidak. Mereka terus memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dan Allah kasih pertolongan itu. Dalam Riwayat lain, Umar bin Khattab juga mengatakan, Inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a. Fa'idha ulhimtumud du'a innal ijabah ma'ah. Sungguh aku tidak berusaha ya, memohon kepada Allah untuk agar doa-doaku diijabah. Ya Allah, jawablah doa-doa saya. Enggak minta kepada Allah agar diijabah tetapi yang dia minta kepada Allah adalah agar Allah mengokohkan dia untuk berdoa. Agar mengokohkan dia untuk berdoa. Berarti doa ini memiliki pengaruh sehingga Umar bin Khattab meminta kepada Allah agar dikokohkan dalam doa. Kita lihat yang dimintanya saja supaya dia dikokohkan di atas doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena faham, Umar faham betul bahwa doa itu memiliki pengaruh besar kepada takdirnya. Sehingga terus memohon dikokoh uh, memohon kepada Allah agar dikokohkan di atas di atas doa. Kemudian idza ulhimtumud du'a fa innal ijabah ma'ah. Karena Allah kalau sudah mengokohkan kepada kita ini doa maka sungguh jawaban doa itu sudah satu paket. Ya pasti Allah Artinya kalau doanya berkualitas maka pasti Allah akan kabulkan. Ya, doanya tidak ada penghalangnya ya, dan lain sebagainya sebagaimana yang tadi, kemarin kita bahas tentang eh, hal-hal uh, yang menjadikan doa itu berkualitas. Taib muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi adalah sikap bagaimana para sahabat memahami doa dengan takdirnya, maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara sebab dengan musabab, antara takdir itu disebabkan oleh perilaku sebelumnya. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Ud'uni astajib lakum. Jadi ada kaitan antara doa dengan ijabah. Allah Subhanahu wa taala menyebut ud'uni berdoalah kepada aku astajib lakum saya akan jawab untuk kalian berarti ada kaitannya antara doa dengan ijabah bukan uh, doa ini enggak ada pengaruhnya apapun untuk takdir kita nah, ada pengaruhnya buktinya Allah mengatakan dan memerintahkan kita untuk berdoa dan Allah akan memberikan jawaban padahal kan kita tidak tahu takdir kita seperti apa tetapi kita dibekali akal yang baik akal yang sehat sehingga kita bisa memohon kepada Allah yang terbaik dan memohon kepada Allah yang terbaik adalah bagian daripada sebab yang kita lakukan. Berdoa kepada Allah adalah bagian daripada sebab yang kita lakukan dan itu adalah sebab yang paling kuat kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nabi sallam menyebutkan juga dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka. Maka murkanya Allah berkaitan dengan perilaku hamba sebelumnya. Kalau dia hambanya ini enggak mau minta sama Allah, Allah murka. Demikian sebagai sebaliknya, keriduan Allah juga dipengaruhi oleh sebab berupa perilaku hambanya sebelumnya. Kalau dia melakukan ketaatan, Allah ridho. Kalau Allah eh, kalau dia tidak melakukan ketaatan, maka Allah murka. Berarti ada sebab musabab. Dan bahkan Allah Nabi SAW menyebutkan sebab di sini adalah dengan secara tegas bahwa doa, minta kepada Allah, permohonan, bermunajat. Ya. Karena munajat, doa kepada Allah itu bagian dari sebab dan sebab yang paling kuat atas terjadinya suatu takdir. Wa qad rattaballahu subhanahu husula الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa terjadinya kebaikan dunia dan akhirat juga ke, terjadinya keburukan di dunia dan di akhirat itu ya, bergantung kepada amal perbuatan. Berarti sebab musabab itu sesuatu yang ada di dalam sunatullah ini. Dan di antara sebab yang kuat sekali lagi adalah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu semua banyak ayat-ayat yang uh, menjadikan dalil bahwa perilaku seseorang itu mempengaruhi menjadikan sebab ya apa yang Allah berikan untuknya apa yang Allah takdirkan untuknya. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas ya dalam pembahasan antara doa dengan takdir maka kita simpulkan bahwa doa itu memiliki pengaruh pengaruh yang sangat kuat terhadap adanya takdir yang ditakdirkan untuk kita. Dan kita dibekali oleh akal sebagai manusia kita dibekali oleh akal, dibekali dengan akal dan dengan akal kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, maka yang mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan dan dengan kita memilih yang baik maka Allah berikan takdir kepada kita yang baik. Ya. Taib. Demikian yang kita bahas. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan hati kita, lapangkan hati kita, dada kita untuk bisa menerima dan memahami apa yang kita bahas di pagi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.